menyebutkan hal ini sebagai salah satu prinsip dan akidah keyakinan al-sunnah wal jamaah yang wajib diimani yang pertama tentang azab kubur azab kubur telah disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antaranya pada surat Ghafir ayat yang ke-47 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Firaun dan kaumnya dan bahwa mereka ditampakkan untuk mereka didekatkan azab neraka pagi dan petang hari semasa mereka di alam kubur mereka kemudian Allah mengatakan wa yauma taqumus saah dan nanti ketika bangkit hari kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal adab masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya kepada azab yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Ayat ini menunjukkan bahwa <clears throat> sebelum hari kiamat mereka telah merasakan panasnya api neraka. Didekatkan dan mereka merasakan betapa panasnya api neraka tersebut. Nah, inilah azab alam barzakh atau alam kubur. Ikhwani din rahimakumullah. Alam kubur disebut juga dengan alam barzakh. Barzakh artinya pembatas. Yang dimaksud di sini adalah pembatas antara dunia dan kehidupan setelah kebangkitan nanti. Jadi mereka di alam barzakh yakni setelah matinya manusia dia menunggu sampai dibangkitkannya manusia setelah uh, kiamat maka ini masa ini disebut barzah pemisah antara alam sebelum mati dan setelah setelah dibangkitkan di sinilah terletak azab kubur Disebut azab kubur yakni karena umumnya manusia Mereka di dalam kuburan Dimakamkan Walaupun sebagian mereka tidak dikubur Karena mungkin eh, Dimakan hewan Karena mungkin hilang di lautan Tapi semuanya Tetap akan merasakan azab kubur Bila mereka memang berhak untuk mendapatkan azab kubur itu Ikhwani fiddin rahimakumullah Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adab kubur ini Allah berfirman wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma pada surat Thaha dan Barang siapa yang berpaling dari mengingatku Fa inna lahu ma'isyatan dhanka Maka untuknya kehidupan yang sempit Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma Dan di hari kiamat kelak Kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta Para ulama juga mengambil faedah dari hadis ini Dari ayat ini bahwa ayat ini menunjukkan adanya siksa di alam kubur. Ketika Allah Azza wa Jal mengatakan bahwa siapa saja yang berpaling dari mengingatku, maka baginya adab yang sempit. Dan di hari kiamat, kami akan mengumpulkannya dalam keadaan buta. Nah, berarti kehidupan yang sempit itu kehidupan sebelum kiamat kehidupan sebelum kiamat. Yang dimaksud adalah kehidupan di alam barzah itu. Bukan kehidupan di alam dunia. Soalnya di alam dunia kenyataannya orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ada juga yang lapang kehidupannya. Yang serba tercukupi kemauannya dan nafsunya dunianya terpenuhi padahal mereka orang-orang yang kafir makanya kalau begitu jelas yang dimaksud oleh ayat ini sebelum hari kiamat mereka mendapatkan kehidupan yang sempit yakni di alam barzakh di alam kubur mereka ya ikhwani din rahimakumullah Begitu pula di sana ada beberapa ayat yang lain yang menunjukkan adanya siksa di alam kubur. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ulama mengatakan hadis tentang azab kubur itu mutawatir. Secara makna mutawatir. Hadisnya sangat banyak. Telah disebutkan oleh uh, Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul wa amma nususus sunnah fi itsbati adzabil qabri faqad balagat al ahadits fi dzalika mablagat tawatur adapun nas-nas hadis Nabi yang menetapkan adanya azab di alam barzakh, alam kubur maka hadisnya telah mencapai derajat mutawatir yakni banyak sangat banyak idrawaha a'immatus sunnah wa hamalul hadis wa nuqaduhu al-jam' anil jamil ghafir wal jam'il katsir di mana telah meriwayatkan hadis itu para ulama sunnah para pembawa hadis Nabi dan para nukat, para kritikus hadis dalam jumlah yang sangat banyak. Ya. Kemudian beliau sebutkan beberapa sahabat yang cukup banyak, belasan sahabat beliau sebut bahkan e, mungkin lebih, ini kurang lebih belasan sahabat beliau sebutkan sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang adanya azab kubur. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkannya adalah Hadis di dalam sahihain Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari uh, Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melewati dua kuburan. Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Faqala innahuma la yu'adzzaban Lalu beliau mengatakan sungguh keduanya benar-benar disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala innahu kabir. Dan ma yu'adzabani fi kabir, keduanya tidak disiksa pada perkara yang besar. Bala innahu kabir, sungguh itu merupakan perkara yang besar. yakni dalam pandangan orang-orang bukan perkara yang besar tapi sungguh di sisi Allah Subhanahu wa taala itu perkara besar amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah adapun salah satu dari keduanya maka dia melakukan namimah adu domba Wa amal akhar fakana la yastatiru min bauli. Adapun yang lain dia tidak menutup dirinya atau tidak apa melindungi dirinya dari kencingnya. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa ternyata ada azab di alam kubur dan Nabi mendengarnya. Dan ini merupakan salah satu kehususan yang Allah khususkan untuk nabinya alaihi wasallam di mana beliau mendengar orang yang diazab di alam kuburnya. Ya, di saat itu terutama. Apakah di lain waktu juga mendengar wallahu alam. Yang jelas di saat itu beliau mendengar. Kemudian beliau menyebutkan bahwa sebabnya adalah pertama namimah karena suka adu domba ya membuat satu orang dengan yang lain terus permusuhan dengan pengaruh-pengaruhnya dengan provokasinya ini menyebabkan azab kubur yang kedua karena dia tidak berhati-hati dari kencingnya sendiri yang nyiprat ke mana kainnya, ke kakinya. Ya, atau bahkan tidak bersuci dari kencingnya, habis kencing langsung berhenti tanpa disucikan. Ini semuanya adalah merupakan sebab dari sebab-sebab azab kubur. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan masih ada hadis-hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang adanya adab kubur. Di antaranya juga bahwa beliau SAW menyuruh para sahabatnya untuk berlindung dari adab kubur. Ketika beliau SAW di makam ya di salah satu uh, pemakaman sebagian sahabat kemudian beliau mengatakan kepada sahabat yang hadir ta'awwadzu billah min azabil qabr ta'awwadzu billah min azabil qabri berlindunglah kalian kepada Allah minta kepada Allah agar dilindungi dari azab kubur Nabi menyuruh para sahabat untuk minta perlindungan dari azab kubur dan Nabi sendiri mengajari doa yang kita baca alhamdulillah di tiap-tiap solat kita di tasyahud yang terakhir setelah membaca tasyahud di sana ada doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al masih dajjal nah doa ini yang artinya apa ya Allah inni a'udzubika min adzabi jahannam Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam wa min azabil qabri dan dari azab kubur. Ya. <clears throat> Nabi mengajarkan doa tersebut kepada kita semuanya karena memang ada azab kubur itu, bukan uh, sesuatu yang tidak ada atau dianggap mustahil atau dianggap itu hanya uh, apa keyakinan yang tidak benar tidak justru betul-betul azab kubur itu ada Ikhwan fiddin rahimakumullah sebagian uh, kelompok ya seperti orang-orang Mu'tazilah mereka tidak mengimani adanya adab kubur mereka beralasan dengan alasan-alasan yang sifatnya akli hanya berdasarkan akal tidak beralasan dengan dalil yang bisa diterima atau sahih alasannya bahwa menurut keyakinan mereka bahwa itu suatu yang tidak mungkin karena secara kenyataan menurut mereka Ketika dilihat kuburan seseorang digali misalnya, mereka mendapati mayat ya seperti biasa saja. Tidak ada perubahan apa-apa. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sesungguhnya adab kubur itu. Ya. Alasan seperti itu tentu alasan yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena adab kubur ini urusan gaib Azab kubur bukan artinya azab di dalam tanah di liang lahat. Bukan itu maksudnya azab kubur. Azab kubur itu sudah alam lain. Ya, sekali lagi bukan azab di bawah tanah di liang lahat, bukan. Itu azab di alam lain, alam barzah. Makanya kalau orang tidak dikubur tetap akan mengalami azab kubur kalau memang dia berhak. Orang dimakan ikan sudah entah kemana sudah jasadnya ya orang mungkin uh, kena bom hancur lebur nggak tahu sudah jasadnya nggak bisa dimakamkan apakah yang seperti itu kemudian tidak mengalami adab kubur mereka tetap mengalami kalau mereka orang yang berhak mendapatkan adab kubur ya begitu pula kita perlu tahu bahwa Eh, kalau yang mereka maukan kuburan ya, yang ada di tanah itu, liang lahat. Itu sebetulnya ke alam dunia kalau itu. Fisiknya itu di alam dunia. Alam syahadah. Ya, bukan di alam barzah. Jadi jangan menilai azab kubur dengan penilaian semacam itu. Itu cara penilaian yang salah. Azab kubur itu alam gaib. Azab kubur itu alam gaib. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah uh, Syekh bin Utsaimin rahimahullah menggambarkan kepada kita untuk memahami lebih mudah perkara ini. Beliau contohkan bahwa orang yang tidur ya orang yang tidur anggap dua orang tidur berdampingan yang satu mimpi dengan mimpi yang menyenangkan, yang satu mimpi dengan mimpi yang menakutkan atau bahkan menyakitkan. Kalau kita lihat fisiknya sama saja. Orangnya tidur ya selimutan, nggak tahu apa yang dia lihat dari dalam mimpinya. Tapi masing-masing merasakan rasa yang berbeda. Yang satu senang sekali, nikmat sekali, yang satu sakit sekali. Nah, ini dalam alam dunia sama-sama masih hidup merasakan rasa yang berbeda dalam kondisi mereka berdampingan. Nah, apalagi orang yang sudah mati. Ya, alamnya sudah berbeda. Dan uh, tidur itu akhul maut saudaranya mati karena Allah mengatakan bahwa tidur itu juga wafat. Mati juga wafat. Allah ya yatawaffal anfus hina mautiha. Ya, wallati lam tamut fi manamiha. Semuanya disebut wafat oleh Allah Azza Wajal. Tidur dengan kematian ya ada hubungannya. Sehingga bukan satu hal yang mustahil sama-sama orang dikubur di tempat yang berdekatan tapi merasakan hal yang berbeda Ya, karena kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa azab kubur itu lebih kepada rohnya, terkadang sampai ke jasadnya, tapi lebih kepada rohnya. Beda dengan kita di dunia, ya, untuk alam barzah azab itu lebih kepada rohnya, walaupun terkadang juga sampai ke jasadnya bila Allah Azza wa Jalla menghendaki. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk mengingkari azab kubur. Allahu alam sudah maghrib. Insyaallah kita lanjutkan ba'da maghrib.